saking wong kang padha ngafirake wong kang padha tawassul wa qad ja'ani Muhammad ibni Abdul Wahhab fi risalatihi al-muwajjahah dalam suratnya yang disampaikan di Ahlul Qasim. Ja'a al-istingkar asyadid keingkaran yang sangat alaman nasaba ilaihi ingat wong nasaba kang nisbahake sepesiman ilahi maring asyih Muhammad bin Abdul Wahab takfir al mutawassil nasaba takfir al mutawassil ing ngafiraki wong kang tawassul bis salihin. Ini semacam bantahan terhadap isu bahwa beliau mengkafirkan orang-orang yang bertawasul dengan orang-orang soleh. Waqala lan dawuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab inna Sulaiman ibn Suhaim iftara alayya ini sesungguhnya Sulaiman bin Suhaim ini iftara berbuat bohong alaiya ingatasi ingsun umuran ing pirang-pirang perkara lam akulha kang ora tahun dawa ke ingsun ha ing umur Walam yakti aksaru halan ora teko apa aksaruha kang paling akei umuran ala bali ngatasi <clears throat> pikiran ingsun justru sekian banyak hal yang diisukan ini sama sekali tidak terbenak dalam pikiran saya. Faminha mongko setengah saking umur adalah anni ukafiru man tawassala bis Ini pertama saya dikatakan mengkafirkan orang yang bertawasul pada orang-orang saleh wa anni ukafirul busiri ada tuduhan lagi diisukan saya mengkafirkan Imam buziri liqalihi ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amibi. Karena kesannya begitu kita wah matur sama Rasulullah ya akramal khalqi ini ya Rasulullah man mali man aludu bihi mali ma man aludu bihi siwaka ini tidak ada bagi saya kepada orang yang harus berlindung dengannya kecuali engkau kecuali engkau jadi aku kalau dengan siapa harus berlindung kalau hanya bukan dengan engkau ya Rasulullah nah, mestinya kan yang berhak untuk kita berlindung adalah Allah Ini ini dalam bahasa tauhid kan mestinya begitu menurut pandangan orang-orang yang selalu mengklaim hal-hal yang berkaitan dengan penisbahan terhadap selain Allah itu berarti sudah terjebak dalam pensekutuan terhadap Allah. Makanya jauh sebelumnya Buya sudah membahas masalah dua makom, makomul halik sama makomul makhluk. Ketika Allah sendiri berkehendak untuk mengangkat siapa yang dipilihnya, eh, siapa yang dipilihnya itu diangkat dengan sedemikian rupa bahkan diantaranya Allah satu contoh memberikan sifat-sifat yang sama dengan Allah itu satu contoh saja tapi kan apapun ada beda besar siapa khalik siapa makhluk laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun azizun alaihi ma anittum azizun rasulullah aziz Allah juga aziz azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim Allah juga rauf juga rahim rasulullah juga rauf juga rahim termasuk surat termasuk ayat uh, uh, Isra Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir innahu sebagian ulama merujukkan dhabinya ke Rasulullah innahu sesungguhnya Rasulullah as-sami'u jadi sebagian ulama Ibnu Hammam namanya merujukkan dhamir innahu kepada Rasulullah. Innahu huwas samiul basir. Jadi Allah samiun. Allah basirun. Rasulullah juga samiun. Rasulullah juga basirun. Menanti yang membedakan adalah makamul khalik dan makamul makhluk. ya dimaklumi ketika diangkat seperti itu dengan bahasa yang sampai uh, seperti menyamai Allah dan itu adalah Allah sendiri yang menyamakannya kalau bukan pada diri Rasulullah itu ada keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang memang dibuat sendiri oleh Allah <clears throat> eh, kemudian hak kita adalah bagaimana mendudukkan Rasulullah itu seperti apa pada pandangan kita. Jadi jangan kemudian podo menungsani. Terus dalile kul inna ma'ana basyarun mislukum. Eh, sama manusianya kul inna ma'ana basyarun mislukum. Ya teruskan kalau baca ayat jangan dipotong-potong. Nah, kul inna ma'ana basyarun mislukum yuha ilayya. Baru kita Eh, meneruskan dengan yuha ilayya sudah sudah tidak bisa disamakan Rasulullah dengan kita karena kita sampai jembret terlarang oleh wahyu hmm? eh kapan oleh wahyu eh, ayat ini mestinya adalah bantahan kepada orang kafir yang meremehkan Rasulullah hanya sebagai manusia. Jadi maka kalau ada seorang muslim selalu Rasulullah dianggap sebagai manusia, hanya manusia, nah manusia jangan dikultuskan, jangan dikultuskan mau manusia biasa, kon podo karo wong kafir <clears throat> itu aja sudah. Jadi manusia kemudian bagaimana kita eh, <clears throat> Jadi memahami apa yang diucapkan oleh para ulama-ulama ahluz zauq Memang Rasulullah adalah basarun tapi lah kal basar. Lalu seperti itu terlalu jauh kalau kita eh, eh, <clears throat> menilai Rasulullah. Watu sak watu ayo. Hmm. Masuk pada watu pujon karo hmm, Nah. Eh, <clears throat> batu sak batu ya hajar aswad apa sama batu eh, dengan batu eh, di tidak sama air sak air air zam-zam eh. rumah sak rumah hmm, ini Ka'bah bahkan kau nak potongan belas kotak hmm, ya. Hmm. Kau nak cendela nih hmm. Hmm. <clears throat> kan gitu ya jadi Akhirnya ada kata basarun lakal basar. Ya, selanjutnya bisa ada maun lakal ma, hajarun lakal hajar, <clears throat> baitun lakal buyut, dan lain sebagainya. Maka mulailah kita kemudian mengangkat cara dalam mengenal Rasulullah dengan Sayyidina wa Habibina wa wa wa wa wa wa wa. <clears throat> hmm. Dan dan dan kamu panggil apa saja itu bukan pengkultusan Surah Abu Yadawuh istilahnya cara Jawa ngono kok meniren cangkemmu, meniren cangkemmu. Muji Rasulullah. Kamu belum bisa melangkai Allah memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala hulukin azim. Wa innaka la'ala hulukin azim. Sudah pakai wawu kosam wa inna wa innaka pakai nun taukid pakai <clears throat> wa innaka la'ala lamut tauqid pakai ala eh, bukan fi bukan la fi hulukin la la ala ini eh, lil istiqrar lil istiqrar itu ya kalau sahibud dhauk ya memberikan arti lain dengan <clears throat> orang yang enggak punya dhauk hanya Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad misananmu apa sepupumu apa <clears throat> Ada yang mengatakan manusia dan kelebihannya adalah jadi seorang nabi lebih daripada itu adalah dia manusia. <clears throat> kita muncul bahasa-bahasa yang sepertinya menyamakan dengan Allah apapun juga <clears throat> tidak lepas kembali kepada kapan Allah juga memberikan kesamaan kepada Rasulullah pada dirinya pada pada Allah yang membedakan adalah apa? maqamul khaliq wa maqamul makhluk itu saja sudah jadi tentang masalah kesamaan <clears throat> orang Jawa bilang Gusti Allah Rasulullah Gusti kanjeng Nabi padha Gusti itu hmm, padha Gusti ini <clears throat> eh, Gusti Allah lan Gusti Kanjeng Nabi padha Gusti ini. Hmm. Hmm. tapi siapa Allah was sayyid siapa Rasulullah was sayyid hmm. dan itu bukan berarti menyekutukan Allah eh, itu bukan berarti menyekutukan Allah nah, ini yang menjadi sebab mereka tidak sampai ke zak ini adalah karena mereka ini hanya landasan ilmu ilmu saja termasuk kenapa demikian karena mereka tidak berkumpul dengan orang-orang ahlul adab ahlul zauk hmm. orang yang punya kepekaan <clears throat> karena itu ilmu tidak cukup ilmu itu harus dibarengi dengan adab ilmu harus dibarengi dengan zauk ilim adab zauk zauk ilim uh, ah, zauk adab ilim ilim adab zauk nah, itu baru kita lihat suatu kesempurnaan pada seseorang <clears throat> punya ilmu <clears throat> tukang ngelok no wong ya. nah, pinter tapi tukang nyelat wong <clears throat> kayak pinter-pinter dewi ya. al ilmu wal adabu apa wazawuk itu penting dimiliki oleh seseorang sehingga keilmuannya tidak ngoyoworo sehingga keilmuannya ya, tidak punya kesan membawa dia alat tarafuk untuk merasa bangga diri, untuk merasa lebih daripada yang lain. Semakin orang tinggi ilmunya dan punya adab maka semakin melihat dirinya siapa karena wa fawqa di ilmin di Jadi sebetulnya orang-orang tua kita sudah uh, membawa kepada kita pada cara-cara yang itu dulu adalah uh, <clears throat> suatu kebiasaan semacam sudah budaya yang berjalan di kaum muslimin ya. Eh, karena mereka dibawa untuk bisa meng meng meng mengerti tentang kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengerti tentang kedudukan Rasulullah ini sangat penting, tidak hanya mengerti siapa Rasulullah seorang nabi ya. Hmm. Itu satu contoh diangkat dari kedudukan Rasulullah, kenapa Allah sendiri tidak pernah mengatakan ya Muhammad itu aja sudah cukup sudah Allah sendiri tidak pernah memanggil ya Muhammad tapi selama memanggilnya ya ayuhan nabi ya ayuhar rasul hmm. dan lain sebagainya masih banyak yang harus kita pelajari tentang kedudukan Rasulullah kalau mau ingin lengkap pelajarilah kitab asyifa lil, qadi iyad jadi untuk mempelajari kedudukan Rasulullah sehingga kita tahu siapa Rasulullah mesti harus belajar kitab apa asyifa lil qadi iyad Ya kermal halki zahirnya <clears throat> ya ini kalau eh, kita Eh, baca ya akramal khalq wahai makhluk yang paling mulia maliman aludu bihi siwaka tidak ada bagiku pada orang yang aku berlindung dengannya ya kecuali hanya engkau saja tidak ada lebih lain kapan itu indahulu hadisil amimi ketika terjadi peristiwa besar ya, yang cukup membuat orang seluruhnya menjadi bingung hauli yaumil qiyamah. Artinya di sini siapa kalau bukan Rasulullah sebagai sahibus syafaatil kubra. Hmm. Hmm. Ya, ya, karena Rasulullah yang disiapkan oleh Allah sebagai sahibus syafaatil kubra maka dengan perkataannya akramal hakiman anadhibihi itu sangat <clears throat> tepat jadi ketika Rasulullah disiapkan sebagai sahibus syafaatil kubro <clears throat> eh, dan ketika kita mengatakan ya akramal hakiman liman adhibihi itu adalah kata-kata yang sangat tepat jadi bukan bahasa <clears throat> menyamakan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga diklaim Eh, sebagai perbuatan syirik. Wa inni wa anni wa anni akhriqu dalailal khairat. Kalau saya membakar kitab dalil khairat. Wa jawabi an hadil masail. Jawabkan tentang masalah masalahnya anni aqulu subhanaka hada buhtanun azim. <clears throat> Jadi ada isu-isu, gosip-gosip <clears throat> yang uh, waktu itu Eh, ada di mana-mana bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Hab untuk kada kada wa kada wa kada. Katanya beliau sopo sing ngene ngono sopo. Aku ora tau muni ngono. Eh, subhanaka hadza dan azim. Jadi Al-Qur'an surat An-Nur ayat 15 ayat 16 ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim walaula id sami'tuhu ma yakunu lana natakallam bihadza subhanaka hadza buhtanun azim kamu ingat kalau kalian men, yakni menerima satu kebohongan eh, menerima dengan lisanmu. Jadi <clears throat> dari gedok tular ini ini ini ini terus akhirnya kamu ucapkan pada orang lain padahal itu enggak benar malaysia pembil kamu belum tabayun belum apa ada berita kemudian itu gedok tularkan kamu anggap itu enteng katanya wa indallahi adim itu berat itu makanya kafa bil marisman ay yuhaddisa bima sami cukup bagi orang itu berdosa mendengar sesuatu ucapan disampaikan tanpa konfirmasi, tanpa apa, langsung digetok tularkan itu cukup eh, membuat dia berdosa. Walau la tuhumu yang yakunana ada. Kenapa kamu ketika eh, mendengarnya itu kalau nggak mengatakan begini saja, wah ini rasanya nggak layak saya berbicara dengan ini. <clears throat> Nggak layak kita berbicara dengan ini. Ini kan cerita bener apa enggak? Nah, subhanaka hadza buhtanun nadim jadi ini adalah ya maha suci engkau ya Allah ini adalah kedustaan yang aku kedustaan yang besar alhasil ini ada di risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ini bagi Abu Ya sebagai alat ya <clears throat> untuk ya ini eh, menjawab apa yang dilakukan oleh eh, para pecinta mereka, pendukung mereka <clears throat> eh, yang jauh daripada semestinya punya pemikiran seperti gurunya yang memasukkan masalah tawasul ini bukan masalah ketauhidan tapi adalah masalah apa? Masalah masih masalah masalahnya masih berkutat dalam masalah kefikihan. Nah, jadi tidak masalah ketauhidan tapi kok para pecintanya kok seperti itu mudah mensyirikin orang pokoknya kalau tahu ada orang ziarah ke wali songo gua ah, itu musyrikin kabeh kalau mau objektif kan tidak begitu jadi kalau ada orang datang dari Sunan Ampel cekat cici-cici takoni Sampai mau terus putih dungane ngono Oh kalau wau tawasul Allahumma ini asal tawasul ila kebisunan Ampel ah, wah selamat kamu berdua terus putih loh, kula tunggu ya sunan ampel kula nyuwun sugih ha ah, eta musyrik eta hmm. Eh, mestinya begitu satu-satu mestinya hmm. hmm. ndak kepiah-uyah iki suar ke mbahmu apa semua syirik di mana kita eh, eh. Jadi kalau sudah ukurannya itu menuduh orang pada kesirikan ini kan berat sebetulnya. Jadi dari cara setan ini membuat orang tuh jadi akhirnya muncul suatu kebencian kepada kaum muslimin itu cukup dari pandangan seperti itu ini syirik ini syirik itu bagi setan adalah tempat yang empuk untuk membuat seorang sadar apakah tidak sadar yang benci temannya sendiri hmm, itu otomatis itu sudah kalau masih masalah umpamanya uh, furuk yang fihi khilaf fihi kaulani sah tidak sah barangkali masih ending, masih ending, masih ending. hmm. tapi kalau sudah ukurannya itu jadi dianggap ini satu kesirikan satu kesirikannya. ya. Hmm. permasalahan saya tidak mau per, tidak tahu permasalahan yang sebetulnya eh, memang secara lahir <clears throat> ketika kita bintang ya Allah kemudian ya Rasulullah loh apa tuh Gusti Allah ke eh? Ya Allah, ya Rasulullah, oh ya Allah, ya Allah juga ya Allah, ya minta kepada Allah, setiausaha Allah, ya Rasulullah juga ya Rasulullah. <clears throat> Kemudian disamakan. Nah, ini permasalahannya di sini. apalagi ijalallah, ijalallah, agisuna, wah, kimbai sirik Wong-wong biasa kok agisuna, agisuna. Padahal nanti kalau dibahas dengan jeli, eh seperti yang dipaparkan oleh Abu ya ini itu hanya membabit tawasul saja. <clears throat> Jadi itu saja. Jadi yang bermula dari memang tawasul ini sendiri kalau bicara siapa membuka tawasul ya, ya Rasulullah sendiri gitu ya. ah. <clears throat> dimulai dari bab hadis Arabi yang akma itu tadi itu namanya eh, pembukaan babut tawasul selanjutnya kemudian dengan selain Rasulullah ini permasalahan yang memang pelik dibahas akhirnya yang tahu sengaja salihin ya mosok wonge yo ya rato yo ya amali kan gitu kan nah, akhirnya kan kembali amalnya lagi kalau sudah amalnya lah ashabul uh, eh, apa oh, <clears throat> orang-orang tiga yang ada di gua itu juga opo nih masuk wong kan juga amalnya juga yang satu hanya orang yang memang taat apa memang menyenangkan orang tuanya untuk selalu memberikan minum <clears throat> eh, yang satu justru subhanallah adalah Eh, seorang pemuda yang terjebak dengan seorang perempuan yang dicintainya bahkan itu adalah sepupunya sendiri ya ya ini dingoni ah wis rasane bagaimana kalau akan mau di apa-apa anu kuare nggih tok tiba nih pas lebu kamar dikunci tete la jojo kalau sudah ini jangan katanya eh? dipikir sudah dibiayai di ini al insan abdul ihsan pikirannya wah iki diapa-apa no nurut di ya. <clears throat> Tahu-tahu ternyata tidak. Dan itu membuat dia sadar. Ya Allah, untung saya bisa sadar. Ini kalau amal baik saya <clears throat> eh, berperantara dengan amal ini ya Allah gua ini kok buka ya geludak misalnya yuk ya geludak hmm, ya. yang satu hanya <clears throat> Dia siapa sih? Bukan siapa-siapanya. Seorang katakan pengusaha. Eh, mungkin punya buruh, kemudian di antara buruh itu kemudian <clears throat> waktu pas bayaran kok tidak hadir goib gitu. Kemudian wah ini milik si fulan, si fulan. <clears throat> Terus baiknya dia itu karena nggak hadir kemudian kok eh, <clears throat> dianggap tidak ada, tidak disimpan dan malah dikembangkan. Jadi upah itu dikembangkan. Ya ini dia nggak berpikir kalau ini akan kembali bagaimana. Walhasil ini uang duitnya orang dikembangkan. Tahu-tahu menjadi harta yang besar katakan jadi pertenaan gitu ya asal mau piro jadi pertenaan seribu sapi gitu ya kira-kira begitu ya hmm, gambarannya begitu Eh, padahal uang berapa asalnya jadi peternakan sapi besar umpamanya tako si buruh ini mana duit saya dulu katanya duit saya dulu mana <clears throat> kalau kamu tanya duitmu sekarang kamu tahu duitmu itu tidak saya sia-siakan saya kelola dan sekarang menjadi peternakan sapi sewu sapi oh gitu ah dengar dulu aku jadi ngomong Eh, kalau begitu ya, monggo mekmu jadi ngono. Monggo. Wah, eh, jadi orang kok begini diambil, gue lu kok enak kon ya, ya bagi-bagi rek jadi gua udah udah pakai begitu sudah. Ya sudah katanya. <clears throat> Iya. ya Allah, kalau ini amal yang engkau terima, eh, aku jadi jadikan perantara mudah engkau bisa membuat kesedihan kita ini <clears throat> Eh, bisa eh, terselesaikan geludak ya iku ora wong alim iku ora wong alim ora ah kok tetei saiki wong alim ya wong soleh jadi apa kalau bukan amalnya jadi intinya tawasul bisalihin juga karena amalnya yang tetap ini adalah bahagian dari cara berdoa seperti ini jadi paling enggak bermacam-macam bahwa berdoa itu caranya bermacam-macam <clears throat> kalau kita mau kembali lagi <clears throat> begitulah kepentingan doa itu sendiri sehingga dibuat dengan eh, <clears throat> cara yang bermacam-macam bagaimana orang yang terpenting adalah eh, sangat eh, wah, sadar dengan doanya, kemudian mantap dengan doanya, madep mantap sama Allah dengan doanya, eh, dibuat jalur-jalur seperti itu. Ya. Kenapa? <clears throat> Toh intinya hanya Allah, tidak lebih daripada itu. Tidak mungkin seorang Muslim pertuhankan selain Allah. Hanya bahasanya saja seperti itulah bahasanya pakai rijalallah rijalallah arisuna li ajlillah atainakum <clears throat> oh, atainakum apa ah, eh, cuman gitu ya oh, ini kapan saya mendengar di TV Rojak bahwa di Indonesia ini jadi sumber kesirikan justru ada di atas kubur-kubur di kubur-kuburan itu katanya kalau Anda masuk eh, setiap kuburan, maka di sana ada terpampang tulisan Rijalallah agi agisuna. Eh. Hmm. Jadi setiap di kuburan orang-orang soleh di Indonesia ini selalu anda akan temukan namanya itu ateinakum ateinakum itu ya, ya agi agisuna itu. Hmm. Jadi itu itu pernah disampaikan di TV Roja. Hmm. Ya, eh, orang tahu ngaji ini orang tahu, orang tahu. orang kang wae. Ini pok pinter-pinter bahasa Araban ya padha ae aku ya, sepoco-poco Arab sih antum pinter bahasa Arab. Ya hanya pinter bahasa Arab saja ya. <clears throat> Cuman lebihnya dari Timur Tengah itu tidak selesai. Kalau bahasa Arabnya ya, ya sama-sama bisa bahasa Arab tapi ketika dari Timur Tengah, oh, oh Timur Tengah, ya. itu orang awam eh, kemudian terkelabui orang awam melihat wah ini jago-jago lah hadis Quran ini ya, luar biasa datang semua ini terus begini jadi eh, sama-sama dari Timur Tengah jadi hendaknya ada satu hal yang bisa antum bedakan. <clears throat> Jadi kami dengan teman-teman kami berada di pendidikan uh, yang di sini dalam semacam camp. Camp untuk bukan hanya uh, satu tahun tapi sampai sepuluh tahun ya. dan Dan tarbiyah dan terus kebersamaan bersama guru itu adalah 24 jam istilahnya dari mulai jamaahnya, dikirnya, kemudian taklimnya terus begitu. Kita melihat keseharian guru itu bagaimana sebagai guru murabi. Sehingga apa yang kita pelajari ini, kita dapatkan ini tidak hanya ya, jadi bersifat keilmuan, keilmuan. Hmm. Tapi adalah justru jauh banyak melihat kepada hal-hal yang sifatnya non formal daripada suluk seorang guru itu <clears throat> dalam menerapkan adab-adab Islam. Kemudian sama-sama dari sono juga, tapi ya non sewu dari sebuah kampus yang memang dibuat untuk misi tertentu ya. <clears throat> ya terus sudah tentu kehidupan di kampus dengan kehidupan semacam yang uh, ada di tempat kami ya kalau ada pertanyaan saja ya sebetulnya sudah bisa dia sopo gurumu kan sopo gurumu eh? kalau saya jawab guru saya Sayyidil Walid Abu Yal Habib Muhammad bin Anawi Al Malik yang dari kampus sopo gurumu wakeh guruku jadi guru wakeh sih yang lah sih nggak lah sih ya kayak ya sopo gurumu oh, banyak guru saya Eh, itu tidak jelasnya di sini seperti orang belajar di kampus di kampus <clears throat> itu gurunya masya Allah banyak sekali sampai tidak bisa menunjukkan guru saya banyak guru saya jadi eh, eh, kepentingan dengan guru ini yang selanjutnya guru murabi ini sebetulnya adalah <clears throat> isyarat Al-Quran ya yalladzina amantakullah wa, wa wabtahu ilaihil apa wasilah wabtahu ilaihil wasilah hmm. jadi wabtahu ilaihil wasilah itu termasuk diantaranya adalah uh, <clears throat> keberadaan guru murabbi wasilah makna yang lain adalah asyafaah makna yang lain adalah al qurba ilallah bima yurdi jadi <clears throat> eh, kita mesti punya sukuan pendekatan terhadap Allah Walaupun itu sedikit, tapi itu menyenangkan Allah. Adapun hal-hal yang Allah mewajibkan, Allah menyunahkan itu, itu adalah bagi kita tinggal tinggal <clears throat> e, mengatakan atau atau juga itu. Karena <clears throat> dimaklumi apa yang diwajibkan, apa yang disunahkan itu tidak ada pembebanan terhadap kita. Jadi, dan itu pun dianggapnya kita syukur adalah karena melaksanakan pembebanan itu takalif itu <clears throat> dibanding dengan Allah memberikan segala-galanya kepada kita dan bisakah kita bersyukur kepada Allah sedangkan Allah ketika ada seorang sholat saja itu cuma lima menit itu disebut sakir itu kalau bukan Allah yang tidak bisa maklum eh, jadi tinggal <clears throat> antara kita dengan kewajiban antara kita dengan yang disunahkan sebagai penyempurna kewajiban, kekurangan kewajiban, itu maklum. Itu pun nanti masih dihisap oleh Allah. Nah, ini selamat apakah tidak, tidak tahu. Tapi ketika kita ini jadi berusaha nyambung kepada Allah. Dan ini diajangi oleh Rasulullah. Allah itu senang kalau kamu sambung sama Allah walaupun dengan hal yang sifatnya sedikit tapi terus itu kan namanya kekuatan sambung jadi kamu nyambung sama Allah ya sama dengan apa caramu dengan apa caramu walaupun sedikit tapi terus sambung dan itu dicintai oleh Allah sampai Rasul mengatakan <clears throat> ah, habbul a'mali ilallahi apa adwa muhabah wa hmm. Jadi bukan masalahnya besar dan kecil, tapi masalah sambungnya sebetulnya kalau. Jadi <clears throat> eh, masalah sambungnya saja, bukan masalah besar dan kecil. Jadi kalau nyambung terus yang disambung Allah, ya Allah senang. Hmm, Allah itu kan nggak butuh banyak kita harus besar. Hmm. <clears throat> apa yang kita suguhkan kepada Allah <clears throat> karena pada dasarnya ini Allah itu as-samad kita itu butuh kepada Allah jadi makanya kalau mau sambung dengan Allah yang penting hanya istiqomah tok hmm. yang penting jadi makanya istiqomah kemudian tumbuhlah namanya pengertian hal yang sudah menjadi keharusan mbok wong Islam iku duwe wirid ya, itu kan bahasa-bahasa orang tua kita <clears throat> mau uang Islam ke orang wirid tinggi piye to hmm, ya, ya. terus sambung karo Gusti Allah sing di sing dijagakno ki hopo kan Nah, kalau eh, hanya sifatnya ya ini harus melaksanakan kewajiban dan perlengkap perlengkapannya itu kan maklum memang diperintah kita. Tapi kue nyuguhi apa karo Gusti Allah sebagai sambungmu kepada Allah. Hmm, maka tumbuhlah istilah wirid, istilah hizib. Hmm. eh, itu <clears throat> jadi nanti akhirnya kalau kita mau selanjutnya mau jadi menggabungkan dengan <clears throat> sesuatu yang menjadi ini suatu hal yang eh, sangat diperlukan adalah ojo cacak wirid iku karo Gusti Allah contoh-contoh yang real saja bisa jadi kita ini hanya karena notok lawang ngosok ora dibuka notok totok totok totok totok ya, ya. masih kalau mangkel-mangkel ya dibuka nah, jadi ingin masuk sebuah rumah sedangkan yang sahibul bed ini sendiri sebetulnya nggak seneng wong gitu. tapi ditotok wae suwe dibuka masih mangkal-mangkal mangkel dibuka wong gitu. <coughs> gitu ya, man qara al baba walad sapa sing ngetok lawang apa man qara al baba walad ya, sapa sing ngetok pintu mesti ya masuk hmm, makanya ya perlunya kita untuk wirid ini ini ya, ya, ya itu <coughs> ah, makanya ada wirid sobahi ada wirid malam Kok ini masalah malam-malam masih wirid bareng kok sono sing ngantuk bareng ku tutu urusanmu, urusane ngono iku. Ngono-ngono kon sik kumpul karo wong sing gelem wirid jere masih ngantuk-ngantuk jere ngono. Nah, nah. Makanya di sini nggak digentai malah dipijeti ngantuk. Pun Allah, malakil, pun Allah malakil. Pijeti tambah ini nah, erek Nah. uh, itu termasuk kelemahan manusia jadi sebetulnya ini kan waktu serius ya waktu serius ya. tapi kita dalam uh, kisaran orang-orang yang mau istiqomah untuk bersama Allah aja sebetulnya tapi ternyata kepayahan termasuk nama-nama namanya <clears throat> al-a'rad al bashariyah ini memang tidak bisa di tidak bisa ditolak keberadaannya kapan kalau orang sudah datang sakit mau apa ya tapi bukan berarti wuh, kalau begitu diseboleh orang ngantuk-ngantuk nggak apa-apa ya aja ngono yang pinter ae ngono ngomong ini dianggap wah per, ngantuk enggak masalah ya, ini jadi <clears throat> artinya kebersamaan itu adalah sangat uh, memberikan makna yang luar biasa jadi kenapa mesti harus berjamaah ini sholat izin sapa sing ora iso ngono sholat izin sapa sing ora <clears throat> tapi kalau sholat jamaah ah, umpamanya sampai ulama dahulu begitu kurang apanya ya lawalaula ah. hmm, kalau istilahnya wah kalau sekiranya tidak ada ah. apa jadi keutamaan dalam sholat jamaah itu kecuali eh, keutamaan membaca amin bersama sudah cukup katanya sekiranya di dalam jamaah itu tidak ada tidak ada fadilah-fadilah yang lain apakah 27 sebagainya umpamanya hanya berkaitan dengan masalah amin itu cukup sudahnya kok bisa kok bisa lah kalau sudah namanya amin itu Gusti Allah maksudnya delok wo iki oke kata terima kon ngono ya nah, sing tak terima sing ngapi api toh Eh, kalau amin ya itu sudah tidak ada namanya pilih-pilih pilih-pilih oh, iki sing kusuk tak pilih sing gak tak terima ngono ya oh, repot ini <clears throat> Allah itu kan masya Allah jadi eh, melihat jamaahnya melihat jamaahnya jadi ah, <clears throat> melihat jamaahnya dilihat semua jadi <clears throat> kalau umpamanya hanya bicara masalah uh, contoh contoh contoh eh, uh, saya kira beras api ono beras didik jim lebu masuk toro hmm, toro okay. Iya, ndak kentara kalau ini beras beras bu hmm, kalau senamanya jamaah ini kan dalam pandangan Allah dalam pandangan Allah jadi umpamanya <clears throat> cukup satu orang yang baik dalam bersolat kemudian yang lain tidak itu bisa jadi dengan jamaah katrol kan maklum ya ini hmm. kuwabe orang itu kena kabeh ya. jamaah ya ngono ya hmm. nah. kalau kita lanjutkan sampai kemudian pada pengertian haji itu sendiri haji itu sendiri ya. <clears throat> jadi kalau dalam haji sendiri ada semacam bagaimana Allah itu sangat lobernya untuk menerima tamu-tamunya ini maka kemudian orang-orang yang eh, orang-orang baik-baik itu mengatrol orang-orang yang eh, tidak baik itu masya Allah <clears throat> eh, jadi sampai di kitabnya Abuya disebutkan diantaranya ya waktu itu semacam ada seorang wali yang mendapatkan isyarat minallah subhanahu wa ta'ala <clears throat> bahwa untuk tahun ini haji ini yang yang mabrur cuma enam orang. Eh, sementara yang haji sebanyak 600 ribu orang. Tapi tidak usah putus asa bahwa satu orang ngatrol 100 ribu orang. Maka seluruhnya menjadi haji yang makbul karena gara, karena enam orang itu tadi ya kalau tahu seperti ini nggak ada orang sholat sendirian ya sholat siji nah, jamaah ping pitu likur itu kan wae ya. ping sedina pitu likur ping limo nah, seminggu pitu likur ping limo ping pitu nah, kemudian kan itu hitungan kalkulasi kan gitu ya Nah ngono kok salat ijen wae kuwi to. Gudeg apa ora iki? Kan gitu mestinya. Makanya kalau bukan nafsu dan setan oh, kita ini menang terus, tapi karena nafsu dan setan itu ora ketok. Setan ora ketok, nafsu ora ketok, ketok tak joto sih kon. Kok sing gare ora ketok iku pengare. gare? Hmm. hmm dan itu sebagai korin ya. Allah mengatakan wasa akorina duwe konco cek uwele wasa akorina wasa akorina sering saya sampaikan jadi manusia ini kalahnya <clears throat> adalah ketika dia sendiri punya nafsu tidak kelihatan tidak punya setan tidak kelihatan ditambah punya teman kayak setan Tambah lagi itu hidup di lingkaran setan. Sudah selesai. Makanya ketika dia berkumpul <clears throat> di nuansa kayak di pesantren begini ini eh, ya akan jadi beda, jadi beda, jadi beda ya. Akan jadi beda. Oh, masya Allah. Eh, <clears throat> jadi eh, seperti di sini nih kita hidup enak. Eh, terus ngaji sholat jamaah ngaji Quran ya bareng oh. dan ini jangan antum anggap ini waktu posoan ini toh keseharian kita sudah begini ini sudah dan antum jangan berpikir uh, mangan mangan ini enak apa enak terus ngono Lewai akikoh mana bolak-balik akikoh yo iya, tudus terus kok orang mari-mari. Ya. Begitu kita melangkah ke luar saja sudah nuansanya sudah lain ini ada hidup dengan segala kepasrahan ini ya. Eh, hidup di kawasan begini kan enak kan terlihat itu enak kemudian guru-guru di sini itu rumah punya rumah punya rumah namanya RSSS kesikat kesikut kesana kesikut kesini kesikut <coughs> kok bisa kerasan ini Ustadz Arif 16 tahun anaknya sampai limu besok kerasan diwongi iki kerasa iki kerasa jawabannya gampang Omai, panjene ciut tapi lapangan sing ngompo itu menjadikan Dodoni jembar kape ada teman kita dari Jakarta yang bisnismen wanita karir kesini lihat bingung kok ono ya wong urip donya kaya ngene kaya ono. Ya ono ya ono ya ono apa. Ya, ya ono. Di ini eh, kita ngaji satu saat ada namanya istitrodat namanya apa? Istitrodat. Jadi keterangan-keterangan di luar uh, materi tapi sangat berkaitan ya. Berkaitan. Dan tidak masalah itu menambah menambah wawasan ilmu dan termasuk cara mengajar yang baik adalah jadi membahas materi tapi jangan eh, lepas dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita itu namanya istitrodat itu termasuk penting <clears throat> ah, wa jawabi fiha an aqula wa jawabi fiha an aqula subhanaka hadha buhtanun adib. Undur ar-risalatal ula wal hadiyata asarata min rasail asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Qismul Hamis. <clears throat> Isnasar wa safah arba'a wa sittin At-tawassul bi asarihi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita diajak oleh Abuya untuk mengerti tentang adanya tawassul dengan asarnya Rasulullah ini hal yang ditinggalkan yang dikatakan barang-barang atau apa saja peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabata anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yatabarrakuna bi athari. Asar ini kalau dalam bahasa Arabnya kan asar itu ya termasuk labete kanjeng Nabi peninggalan nih kanjeng Nabi jadi satu contoh kapan Rasulullah <clears throat> eh, berbekam umpamanya kemudian eh, beliau dikeluarkan darahnya nah, darah ini kan namanya asarnya Rasulullah hmm. bahkan pernah kencingnya Rasulullah sampai kemudian nun sewu diminum oleh seorang sahabat ya <clears throat> suruh buang apa suruh buang darah maksudnya kamu buang sudah ya Rasulullah sudah betul sudah iya no wetengmu ya jering <laughs> kata Rasulullah ya, sudah kamu buang sudah sudah sudah iya di perutmu ya langsung ditebak Rasulullah ya memang tidak dibuang tapi diminum ya Eh, terus Rasulullah sedang uh, potong rambut kemudian sudah nunggu semua sudah ya hmm, nunggu semua uh, nanti Abuja punya pertanyaan yang uh, menggelitik dan kalau sudah dengan dengan asarnya itu apa ya tabarakun kira-kira dengan orangnya sendiri gak apa gitu bukan gitu kan ya. ah. sabata anak sahabat radhiyallahu anhu ya tabarakun nabi azarih Wahadat Tabaruk tabarruk laisa illa maknan wahid. Ini tabarruk tidak ada baginya kecuali satu arti yaitu ala wa tawasul itu tawasul bi asarihi ilallahi ta'ala ini eh, tawasul dengan asar-asarnya yakni menuju kepada Allah jadi kan ini orang ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah dipilih uh, oleh Allah ujungnya ujung-ujungnya ya berarti urusan dengan Allah ya. karena berkaitan dengan mencintai Rasulullah adalah perintah Allah itu sendiri ya. cuman lewatnya untuk cinta itu ditandai dengan apa itu kan <clears throat> suatu hal yang dimaklumi ya namanya cinta kemudian tandanya cinta anda apa yo, yo takok nong ahli cinta kono semua macam-macam aku sampai ruwet itu ya. Di anak ya kau wala wujuhun katsira. Karena tawasul ini terjadi atas memang sekian banyak hal. La ala wajin wahidin tidak hanya dengan satu cara saja. Afatarum ya tawasul bi azari wala tawasul bihi. Apakah pandangan Anda? Kamu lihat mereka ini <clears throat> bertawasul dengan asar-asarnya kemudian mereka tidak tawasul dengan beliau sendiri hal yasikhu wa yutawassal bil far'i wa la bil asli apakah hal yang benar kalau artinya boleh ditawasuli dengan cabang tapi justru kemudian tidak sah dengan yang asal ini pertanyaan yang pertanyaan ahli mantik namanya ahli logika jadi jawabannya keok eh, kita jawab akan keok sendiri yo masono ngene kapan ana ngono koplok wong ning ngono ae ngono ngono ngono ngono oh, ya yani mungkinkah kalau boleh bertawasul katakan hadis-hadis sangat jelas sahabat rebutan rambutnya Rasulullah mau kamu mau apa kan, ya, kan? kalau sudah rawal buhori busek ngene kan, kan, wani ngono ya iya. eh, <coughs> ayo jadi oh, katakan eh, yang dilakukan itu dengan Rasulullah sendiri justru kemudian tidak melarang satu contoh. Bahkan satu contoh Rasulullah mengutus kepada <coughs> eh, eh, seorang sahabat namanya siapa. Akhirnya hendaknya <coughs> dibagi dengan baik mamanya ya. Kalau jauh-jauh ini dia, satu hal yang tidak boleh kan otomatis kok jangan kan nunggu digurak sama Rasulullah mirilah apa kono ngono ngono ngono ya hmm. tapi mereka nunggu ya dapat satu-satu ya hmm. yang namanya Sayyidina Khalid dapat jambulnya rambut jambul Rasulullah itu ya Allah ditaruh di sini terus hmm. <clears throat> jadi dapat eh, rambut bagian muka itu taruh eh, di <clears throat> Eh, di imamahnya di kopiahnya dan itu kalau perang dipakai itu hmm. Hmm. Jadi kebagian yang luar biasa Sayyidina Khalid ya, <coughs> ya hubungannya dengan apa ya? Hubungan dengan mahabbatuh, mencintainya aja sudah tentu tidak lebih daripada itu. Tidak sampai mempertuhankan atau menganggap ya yakni bagaimana jadi <coughs> hal yang dimaklumi. Hal yasihu ayu tawassala bil asar lati ma surrifa wala udhima wala kurrima illa bisababi sahibih. Jadi eh, sahkah, jadi bisahkah eh, dibuat tawasul dengan asar yang masurrifa wala udhima wala qurrima illa bisababi sahibih yang tidak dimuliakan semuanya itu kecuali sebab siapa yang punya itu yaitu Muhammad sallallahu alaihi Rasul semua yaqulu qailun innahu la yasihu ay tawassala bihi. <coughs> Tak boleh pertawasulkan Rasulullah. Ya, berdoa lah, eh, jawapan ni subhanaka hada buhtanun adim. Masih Syekh Abdul Wahab ni ngono yang aku yo meneng ngono berdoa lah, eh, jadi aku yang. Eh? والنصوص الواردة في هذا الباب كثيرة جدا نقتصر على أشهرية nas-nas yang terkait dengan bab ini sangat banyak ya, kami berusaha untuk meringkas ya yang paling masyhur apalah fahada amirul mukminin Umar bin Khattab yahrisu kulal khirsi eh, la yahrisu sangat uh, bersemangat dan lopo ular khirsi ala ayat fana bi rasulillah untuk beliau di, di, dikubur dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama hadratul wafah ketika mau datang kematian Fayab aswalatahu maka ngutus anaknya Abdullah liyasta'dina untuk minta izin Sayyidah Aisyah fi dalik. Jadi Sayyidina Umar mengutus sama Sayyidina Abdullah kamu datang sama Ummul Mukminin Sayyidatna Aisyah minta izin saya kalau mati dikubur dekat dengan Rasulullah. Wa idza bi sayyidati Aisyah tu'linu anha kanat turitu hadal makan li nafsiha. Ternyata saya Siti Aisyah sendiri ya, baru kemudian akhirnya eh, mengatakan ya, bahwa sebetulnya aku yo ya pengin jadi ngono. Fatakul kuntu urituhu li nafsi. Saya justru mengendakinya untuk diri saya kata Aisyah. Wala usirannahu ala nafsi. Tapi di sini kalau sudah ada orang minta ya bagaimana lagi wa usiran ala nafsi. Karena usirannahu ala nafsi aku akan mendahulukan dia atas diriku. Wis popo, aku ngalah ya rapopo Fayadhabu Abdullah wa yubashiru abahu Eh, langsung pulang Abdullah kemudian memberitakan kepada abahnya bihadil bisyar al adimah wa idha bi Umar Yakul alhamdulillah maka nasyai'un ahammu ilayya min dalik tidak ada sesuatu yang paling penting bagi saya daripada ini katanya hmm. ini luar biasa ini enggak ada hal yang sangat penting bagi saya kecuali saya kalau mati harus di dekatnya Rasulullah katanya hmm yang sebelumnya Siti Aisyah juga berkehendak punya harapan seperti itu tapi <clears throat> ketika Sayyidina Umar minta ya wala nahu ala nafsi ya sudahlah tidak apa-apa saya ngalah katanya wandur hmm. wandur tafsilal kisah kamu bisa melihat rincian kisah ini fil Bukhari dalam kitab Bukhari ini tidak percaya tulen Bukhari kono fama mana hadal khiris apa mana Eh, semangat besar ini min Umar wa min Aisyah. Ini apa? Ada apa di sini? <clears throat> ada apa? Nah, kan berarti di sini ada hal yang sangat berkaitan dengan <clears throat> tabarruk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Walimada kanat taftu bikur Rasulillah ahammu syah ahamma syai'in wa ahabba syai'in ila Umar dan karena apa bahwa Eh, di eh, kubur dekat Rasulullah itu adalah paling pentingnya sesuatu ahabba sayyidina Umar laisa lidzalika tafsirun tidak ada untuk demikian itu tafsiran keterangan kecuali illa tawassul bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kecuali yaitu tawassul dengan Rasulullah setelah wafatnya bitabarruki dengan tabarruk bil qurbi dengan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya kalau toh ini kedekatan semacam uh, eh, <clears throat> dikuburnya beliau bersama Rasulullah tapi bukan berarti di sini uh, <clears throat> apa artinya oh, hanya cuman dekat kubur uh, tapi kan ini hubungan dengan kecintaan yang sangat luar biasa itu jadi <clears throat> akan tembuslah kecintaan ini yang dengan harga yang dengan punya harga yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh, jadi kalau artinya kalau ada eh, siapapun kemudian eh, eh, karena namanya kecintaan kan menjadi orang kadang-kadang dipandang gila kon iki yo ngono hmm, yo. Eh, <clears throat> kapan abu ya tuh jadi wicik-wicik pakai sabun pakai sabun setelah makan itu sabun ngono wong toko diambil diminum cek enak minum ya ya gimana wong ini seneng ya, kan ya. apa disalahkan <clears throat> gitu kan ya jadi kan nilainya adalah nilai kecintaan bukan nilai pahitnya sabun yang diambil aku nak. kan begitu jadi nah, yang Abu ya bilang, wong, wong Jawa macam-macam situ. Yang berat itu kalau saya salaman digigit lagi katanya. Senang tapi gigit, bayangkan ini, ini luar biasa gitu wong Jawa gitu. Selanjutnya kalau ada cerita ada suatu daerah itu jadi kecintaan pada seorang Habib supaya Habib orang metu sing koma dipateni wae dikubur kono. Wah iki sing luar biasa maneh. Jadi hanya Habibnya dibunuh biar tidak keluar dari desanya karena saking cintanya sama Habib. Ini nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa begini ini sudah namanya kecintaan itu. <clears throat> Wahadihi ummu sulaim taktau famal kirbah. Ini Umi Sulaim memotong memotong uh, mulut daripada gerbo gerbo Kerbau itu tempat minum ya. Allah disari min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah minum uh, ada ada <clears throat> tempat air daripada kulit. Nah, kemudian uh, di mana tempat Rasulullah minum itu uh, di di mulutnya itu dipotong sama dia. <clears throat> Syariba min Rasulullah Ya kulu Anas fahuwa indana. Ya, ini ada apa Ummu Sulaim sampai seperti itu? Nyimpen ini uh, eh, mulutnya kerbau yang dimana Rasulullah minum daripadanya kemudian disimpan oleh dia. Katanya sini Anas sekarang potongan itu di saya katanya. Wahaulai sahabat tasabakuna berebut di ya, di akhdi sa'ratin wahita untuk mengambil satu rambut bin sa'ri ra'sihi sallallahu alaihi wasallam lama halakohu hmm. ini ketika mencukur beliau hmm. ini eh, ketika ada seorang mencukur pada beliau Wahdi asma binti abi ini ya jadi mereka rebutan oh, mendapatkan rambut Rasulullah SAW Wahdi asma binti Abu Bakar takhtafi itu bijubat Rasulullah ini nyimpen jubahnya Rasulullah wa taqul fanahnu nagsiluha ini ada hal yang sangat uh, luar biasa. Kalau ada orang sakit, kemudian ini uh, saya apa cuci lil mardo untuk orang-orang sakit nastasfi biha. Uh, kita mohon uh, kesembuhan dengan jubah Rasul yang ada pada saya ini. Kalau ada orang sakit, kemudian saya cuci, kemudian airnya dibuat untuk uh, kesembuhan. hada khotamu Rasulillah. Ini adalah cincinnya Rasulullah. <clears throat> yahtafidu bihi ba'da Abu Bakar menjaga dengannya setelah Rasulullah Abu Bakar dijaga jangan sampai hilang wa Umar juga demikian jangan sampai hilang wa Utsman dan Utsman cuman waktu Utsman summa yasqutu minhu fil bi'ri dan jatuh uh, cincin ini dari Utsman di sumur us masalah ruwet cincin lokur sana tambah ruwet ya. Jadi ini bersamaan dengan Sayyidina Utsman mulai uh, eh, <clears throat> yakni diuji oleh Allah ya, dengan adanya fitnah-fitnah yang bermacam-macam ya uh, <clears throat> termasuk diantaranya adalah karena orang-orang di sekitarnya memang ingin memilih yakni keluarga-keluarga dekat untuk masuk dalam jabatan dan sebagainya. Alhasil mulai ada ujian berat memang. Wis ngono cincin Rasulullah kurnisan Ah, ketika dicari bersama nggak ketemu nih Sano ini tambah masalah gitu nah, kalau ini dianggap tidak ada tidak ada apa-apa ya, ya, ya. apa artinya sampai Sayyidina Abu Bakar menjaga cincin seperti Sayyidina Umar menjaga cincin seperti itu itu juga cincinnya wa kullu hadil hadis sabitatun wa sahihatun ini semua hadis ini uh, hadis sahih kama sanad kurufi mabkhasit tabarruk mabkhasit aladin nuritu anak kulahu wa annana natasa'al di sini kita ingin bertanya lima dahadin muhafadah minhum. Kenapa terjadi penjagaan seperti ini daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum ala asari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan famul kirbah ini asya saar rambut arok ya, eh, keringat al jubba al khotam terus kemudian al musalla tempat sholat tempat sholat terus sholat kemudian sahabat kemudian ingin sholat di tempat itu <clears throat> nah Fama maksudu min dalik, apa tujuan mereka itu semua? Ahya dzikra, ini cuma hanya sebagai satu adzikra, mujadara dzikra. Katakan ini hanya sebagai semacam peringatan saja, hanya sekedar itu amhiyal muhafadu ala asari tarikhiyah atau ini adalah menjaga atas peninggalan-peninggalan kesejarahan liwat iha fil fathaf untuk diletakkan di museum ini ya sekedar untuk hanya menjadi zikro ingat-ingatan saja atau ini nanti perlunya apa biar dimuseumkan nanti museum bukti ini orang museum kan jawabannya gampang terus nanti museum ini orang museum kalau umpamanya sahabat-sahabat ini urusan dengan menjaga hal-hal terkait dengan asarun nabi ini untuk hanya adzikra mujarrad adzikra yo museum dah ini gede ini ngono nah, ya. buktinya ya nuwun sewu kalau ada museum di Turki itu hala opo nih berapa bisa jadi satu dua tiga empat lima dengan jari ini ini ini terus lihat nih eh. eh. itu kan katakan yang masih bisa tertinggal eh, untuk bisa disimpan yang memang pada akhirnya ya memang dimuseumkan tapi sahabat masuk ngurus museum sahabat ibu Pak ingkanatil ula kalau ini adalah yang pertama adalah hanya sekedar ingatan saja. Ini <clears throat> untuk nostalgia saja falimada ya'tamuna biha inda doa ada apa urusan mereka memperhatikan dengannya ketika doa atau tawajjuh ilallah idza asbahumul bala wal marad ketika mereka tertimpa oleh bencana atau sakit Kita katakan tadi seperti Ummu Sulaim tadi <clears throat> eh siapa tadi Asma binti Abadakar tadi ternyata ketika menyimpan jubahnya Rasulullah itu bukan urusan jubah ke simpen-simpenan, ke jimat-jimatan ya orang ngono ya. E, buktinya juga ada hubungan kalau ada orang sakit, alhamdulillah bisa sembuh dengan izin Allah ketika minum air cucian apa jubah itu tadi. Nah ini diantaranya ini. Jadi, makanya kalau ini urusannya urusan hanya sekedar sebagai nostalgia ingat-ingatan, eh, ya. ada apa hubungannya dengan harus e, uh, untuk kesembuhan. Wa idza kanat kalau ini, kalau ini adalah hal yang kedua, yang kedua berarti istilahnya uh, untuk yakni uh, <clears throat> hubungan dengan masalah kesejarahan. Uh, jadi fa'aina hadal madhab maka di mana namanya museum? Mana ada museum? Wa min aina ja'adhum hadil fikra mutada'ah. Nah, buktinya ya tidak ada museum dari sahabat-sahabat tidak pernah membuat museum. Eh. Wa min aina ja'adhum hadil fikra matata. Kemudian dari mana datang pada sahabat pemikiran yang tidak ada sebelumnya ini kok sampai seperti itu gambarannya itu sih. Apakah ini eh, satu kesalahan besar bagi para sahabat? Ya, sudah tentu tidak. Makanya subhanaka hadza buhtanun azim. Lam yaqwa ila tabarruki azari asarih litawassul bi ila Allah fi Tidak eh, <clears throat> Eh, <sniffs> ora kari ora tinggal ilat tabaruk kecuali dengan tabar biasa ta'asul biya ilat ilallah sudah jadi akhirnya ya ketika harus ada tabaruk dengan asal Rasulullah akhirnya sambungnya ya doa kepada Allah li Allah wal mu'ti <clears throat> wa huwal mas'ul karena Allah itu adalah yang memberi dan Allah yang diminta wal kullu abiduh sementara seluruhnya ini adalah hamba-hamba Allah wa tahta amri dan di bawah kekuasaan Allah lam la yamlikuna syai'an li anfusihim fadlan an ghairihim namanya hamba ini tidak bisa milik sesuatu untuk diri mereka apalagi untuk yang lain illa bi subhanahu wa ta'ala jadi ini kupasan yang uh, jadi orang kalau mendengar ini kemudian setelah itu kemudian melihat Rasulullah itu sendiri sebagaimana kemudian bagaimana bertawasul dengan dia dan kedudukannya otomatis orang akan mengerti. Jadi terus akhirnya apa yang kira-kira kemudian perlu diangkat tawasul itu sendiri sebagai satu alat doa kalau bukan kecintaan seorang terhadap orang lain dan bagaimana mungkin tumbuh satu kecintaan pada orang lain eh, kalau bukan karena amal solehnya jadi intinya bali imaneh nebab amal soleh akhiri tawasul bis salihin pada dasarnya adalah tawasul bil amalis الصالح يعني التواصل بآثار الأنبياء عليه السلام والله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار